بسم الله الرحمن الرحيم pengajian pada pagi hari ini kita masih di dalam masalah-masalah salatil jamaah sebagaimana yang tercantum di dalam kitab An-Nasaihud Diniyah حسين الحبيب عبد الله بن علي الحداد العلوي رحمه الله تعالى كلام ملانجد كان. وقال ابن مسعود رضي الله عنه لقد رأيتنا وما يتخلف عنها يعني صلاة الجماعة إلا منافق معلوم النفاق kata seorang sahabat yang bernama Abdullah ibn Mas'ud Abdullah bin Mas'ud seorang sahabat yang terkenal terutama dalam masalah qiraatul Quran memang ahli baca Al-Quran hingga Nabi pernah minta atau menyuruh Abdullah bin Mas'ud untuk membacakan Al-Quran. Lalu ya. malah Nabi mengajarkan beberapa sahabatnya untuk membaca Quran sesuai dengan bacaan Ibnu Ummi Ma'bad, eh, Ummi yaitu adalah Ibn Mas'ud. Sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu dia berkata kita dahulu melihat tidak ada orang yang meninggalkan sholat jamaah kecuali orang munafik yang jelas atau terkenal kemunafikannya. Jadi memang zaman sahabat Nabi Muhammad SAW terutama di kota Medina di sana banyak orang-orang munafik waktu Nabi menyiarkan agama Islam di Mekah munafik nggak ada kenapa karena Islam masih baru belum kuat jadi yang ada kufur soyah kekufuran yang terang-terangan jadi orang kafir terang-terangan menghantar Islam tapi setelah Nabi di Madinah, Islam maju. Islam kuat. Banyak di sana orang pura-pura menjadi Islam, menjadi munafik, terutama dari golongan Yahudi dan sebagainya. Memang begitulah keadaannya kalau Islam itu belum kuat. Jadi orang terang-terangan menghantam pada Islam itu berani tapi kalau alam Islam itu sudah kuat, sudah banyak dan kuat, orang akan menghantam Islam terang-terang nggak berani, jadi menyodok pura-pura menjadi orang Islam alias munafik. Ini suatu ilmu untuk kita dapat mengetahui Islam itu kuat apa tidak kuat. Nah, biasanya pada setiap zaman pada masa demikian juga masa kita ini kalau orang yang menghantar Islam terang-terangan sudah berani berarti Islam itu merosot tidak kuat tapi kalau orang menghantar Islam terang-terangan tidak berani tapi menyelundup masuk kelompok Islam merusak di dalam itu berarti Islam masih <coughs> ada pun bahaya dua-dua berbahaya. Tapi yang sangat berbahaya adalah orang-orang munafik karena itu musuh dalam selimut. Masuk ke agama Islam merusak. Nah, jadi adanya orang-orang demikian itu sudah masuk ke agama Islam malah merusak, merusak dari dalam. Merusak dari dalam ini lebih berbahaya, berbahaya. Jadi menggelar Islam dari dalam. Nah, di sini maka ada seorang pujangga Islam mengarang kitab yang mana kitabnya dinamakan Khusuruna Muhaddadatun bin Awkariha Benteng Islam ini adalah terancam dari sarang-sarangnya Islam sendiri Dari dalam Nah ini kenapa sudah masuk Ini zaman sekarang sudah begitu Nah maka kita sebagai orang Malaysia laki-laki dan perempuan kalau di dalam masyarakat muslimin ada orang mengusulkan sesuatu yang mana usul atau pendapat itu tidak sesuai dengan agama Islam kita harus waspada wah ini kok benar untuk Allah ampun kita jawab kenapa sudah mengusulkan ini toh ini bertentangan dengan hukum syariat Umar saya tidak tahu jelas orangnya masih bersih karena memang tidak tahu kalau yang ngotot, wah anu anu anu kita jelaskan ya hukum nggak pasti ngotot, nah, ini harus waspada, harus berhati-hati. Inilah salah satu tangan dari orang munafikin yang akan menghancurkan Islam masuk ke dalam. di sini kita harus berhati-hati. Maka itu segala usul dalam agama Islam atau pendapat jangan terus diterima. Kembalikan kepada Al-Quran dan Al-Hadis. Cocok apa tidak pada Al-Quran dan al Hadis? Nah, kita lihat kalau cocok, sudah kita jalankan karena Quran dan hadis. Dan usulnya orang itu cocok pada Quran dan hadis. Kalau nggak cocok, kontras, nah ini harus berhati-hati, harus ditolak. Apa sebab? Karena manusia tiga macam. Ada manusia mukmin sesungguhnya, ada manusia kafir terang-terangan, ada manusia kafir munafik kafir nifak. Walaupun ringkasnya tetap manusia dua. Minuman amanah wa minuman kafar. Tapi kufrnya macam-macam. Nah, di antara yang pokok dua. Maka oleh Allah Subhanahu wa taala kalau kita membaca Al-Qur'an, dalam Al-Qur'annya dalam ayat-ayat pertama dari surat Al-Baqarah dijelaskan oleh Allah tiga tingkat manusia, mukmin yang betul-betul kafir terang-terangan dan munafik. Setiap masa ada lain harus kita berhati Nah, pada zaman Madinah, pada zaman sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW, eh, di antara sifatnya orang munafik tidak mau sholat berjamaah. Jadi kalau seorang ke masjid dia enggak. Nah itu salah satu tanda zaman itu termasuk zamannya orang apa zaman sahabat ada tanda yang orang-orang munafik termasuk oleh Allah Subhanahu wa taala Al-Qur'an orang munafik kalau akan sholat malas la yaqumul illa kusala nah, melainkan mereka malas ini diantara sifat munafik nah, jadi Abdullah bin Mas'ud menjelaskan bahwa tidak ada yang meninggalkan salat jamaah kecuali orang munafik yang terang-terangan munafikannya yang sudah terkenal maklum ولقد كان الرجل يؤتى به على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يهادى بين الرجلين والكبار حتى يقام في الصف kan zaman Nabi Muhammad SAW kadang-kadang ada orang yang didatangkan karena sudah tua tidak kuat jalan wah itu malah dipegang dua orang yuhada itu goyang jadi jalannya sudah tidak tidak kuat dipegang dua orang untuk apa diajak ke sholat jamaah didirikan di hisrof sampai begitu yuhada bena rajulain kenapa minal kibar karena setua dia dibawa dipegang itu sudah sudah begitulah jalannya orang orang tua <clears throat> hatta yuqama fi saf amin ya, dibikin walamma saka bin ummi maktub al-a'ma sahabat Nabi ada seorang buta yang bernama Ibn Umi Maktum. Ibn Umi Maktum ini malah tukang azan. Cuma dia ini buta. Dia lapor kepada Nabi Muhammad SAW annahu la qaida lahu tidak ada yang menuntunnya hanya agak jauh dan dia buta tidak menuntunnya untuk ke, ke masjid Nabi Muhammad SAW sudah wah dia menceritakan alasannya diantaranya wa naqalahu ma bil madinati yawma min al abar wal hawar wa bu'di manzilatihi min masjid dia cerita dia buta tidak ada yang nuntun rumahnya agak jauh buat di Madinah banyak sumur-sumur dan banyak hewan hawa binatang-binatang Wah ini bagaimana supaya diberi uzur alasan yu'zirahu supaya diberi uzur tidak ikut zaman ah di masjid Kita rumahnya agak jauh dan di kota Madinah banyak sumur hanya banyak sumur lubang-lubang sumur dan banyak hewan-hewan yang berbahaya nah ini minta diberi udur, diberi alasan, diizinkan tidak ikut berjamaah di masjid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka liya'zirahu anil majlis salat jamaah fa'adharahu ba'da zikrihi lihal asya' kulliha. Sudah penjelasan. Oh ya, alasan ini, alasan ini, alasan ini. Sudah. Falamma qama wa sudah begini oh ya ini undur sudah mazur sudah bisa setelah Ibn Mahfud berdiri mau pergi da'ahu alaihi salam dipanggil lagi oleh Nabi dipanggil lagi nah, dipanggil bagaimana فلما قام وذهب دعوه عليه السلام فلما رجع إليه قال له هل تسمع hayya ala salah hayya ala salah eh, kamu dengar apa enggak seruan hayya ala salah hayya salah padahal bisa dikisah dulu tadi Allah jauh ini ini ini ini oh ya sudah sudah berdiri jalan panggil lagi sini kamu dengar apa enggak suara hayya ala salah hayya ala salah فقال نعم oh ya saya dengar فقال وعلى السلام Nabi mengatakan bahu bahalumma hala. Kalau gitu mari datang masjid. Jadi diperintahkan harus datang. Tetap karena apa? Karena dia dengar ya Allah salah, ya Allah salah. Nah, dalil-dalil semacam ini oleh Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala dijadikan penjelasan dan keterangan bahwa sholat jamaah lima waktu adalah fardu ain. Eh, fardu ain. Pegangan kita dalam mazhab Syafi'i adalah fardu kifayah. Bagaimana disertakan tiap-tiap kampung harus ada walaupun imam dan makmum saja dengan syarat tampak siar agama Islam Indonesia. misalnya. Tapi Alhamdulillah tidak. Sholat jamaah itu fardu ain kan sampai di Saudi Arabia itu kalau sudah azan mesti ada polis yang busai orang walaupun orang ya ada beli nama manusia nama manusia itu busai toko toko toko hei sholat sholat toko toko apa toko toko dan sebagainya kalau di Mekah keluar semua tidak ada berani kalau di luar kota Mekah ada yang masih sholat sholat tutup tutupnya tapi duduk di jalan jalan nah, ini manusia nah, ini busai semua nah, ada orang malah kembali tahu bahwa sholat, sholat jamaah fardu ain, ada fardu ain. Memang ada gagal semacam begitu. Kan? yakni bidzalika ta'ala ila shalah fala udra datang ke salat tidak ada alasan nah kerana ini betul-betul menunjukkan adalah hukum wajib waktu jamaah karena nggak ada alasan, ini buta, rumah jauh dan keadaan bahar, bahaya. Tetap diperintahkan dan datang. Wa qala salam man sami'a nida' fariban sahihan wa lam yujib salat lahu. Ada hadis Barang siapa yang mendengarkan seruan azan dia dalam keadaan nganggur, kosong, sahih, badan sehat tidak sakit, lalu tidak mengijabai, Sebab azan tadi, sholat berjamaah, pada sholat lahu maka tidak ada tidak dianggap sholat sholat. Berarti tidak punya sholat. Bagaimana maksudnya? Artinya tidak punya sholat, sholat yang sempurna, pahala eh, pahala jamaah, jamaah. Tapi sholatnya sah. Ini sama dengan la sholat jalan masjid illa fil masjid. Tidak ada sholat bagi tetangga masjid kecuali dalam masjid. Nah kalau dia sholat di rumah bagaimana? Apa sah tidak Sholatnya sah tapi seakan-akan dia tidak sholat, sholat. Tapi sholatnya sah. Artinya tidak sholat sempurna. Artinya sempurna apanya? Sempurna pahalanya sebagaimana mestinya. Toh dia tetangga masjid kok tidak ke masjid. Bagaimana? Dan di pandang umum, kalau orang itu muslim, rumahnya di dekat masjid, tetangga masjid, tidak pernah ke masjid, tentu orang mengatakan ini orang nggak tahu apa. Tidak tahu sholat Buktinya apa? Gak mau tangga masjid tidak tahu ke masjid Tandanya gak salah. Orang dia ngaku sholat, salat di rumah Orang tidak percaya Karena tetangga masjid nah, Maka la di jalan masjid ilah fir masjid nah, Walaupun dia salat di rumah Sah sholatnya Tapi kesempurnaan kurang Dan dakwah orang juga Waktu hamma alaihissalam dan Nabi ingin بإحراق بيوت أقوام عليهم بالنار كانوا يتخلفون على الصلاة في الجماعة Nabi sangat ingin rumahnya orang itu akan dibakar karena orang-orangnya tidak mau keluar untuk ke masjid sholat di jamaah. Jadi ancam rumahnya akan di, dibakar dengan orangnya sekali ada. Maka bihraqi bil aqwamin alaihim rumah dibakar di atas orang-orang sekali. Karena apa? Mereka tidak mau keluar ke masjid untuk sholat jamaah. كذلك ورد في الحديث وهو الغاية في التشديد والتهديد لمن ترك صلاة الجماعة من غير عذر صحيح nah itu kesemuanya ada pokok dalam kekerasan dan ancaman bagi siapa yang meninggalkan jamaah tanpa uzur yang sesungguhnya nah, maka itulah dalil-dalil macam itu imam-imam ahli hukum mengambilnya dengan beberapa pendapat keluar dari mereka sampai timbul bagaimana saya katakan ada yang katakan fardu ain ada yang katakan fardu ya karena hadis-hadis dikumpulkan Kalau kita ada mazhab syafi'i, sudah sering kali saya terangkan, sholat Jum'ah itulah fardu apa jamaahnya fardu ain. Tidak boleh orang salat Jum'ah kalau tidak berjamaah. Ada bagi waktu fardu kifayah. Ada wajib setiap kampung harus ada. Maka setiap kampung yang dibangun masjid atau langgar istilahnya sholat ini bagus sekali. Setiap kampung harus ada. Tapi bagi orang laki-laki yang merdeka yang tinggal di situ. Tapi kalau kampung itu hanya ada masjid wanita, masih perempuan ya berjamaah penuh tapi laki-lakinya tidak mau berjamaah tetap kewajibannya belum gugur masih berwajiban orang laki karena yang berkewajiban salah jamaah dengan hukum fardu kifayah dan mazhab syafi'i ala rijal al ahrar al muqimin bagi orang laki-laki yang merdeka yang tinggal di tempat itu bihaitsu harus syiarul islam dengan manfaat ya, maka harus nampak itu kan ada orang itu tantangan itu tapi temannya itu dari anu dengan alasan tidak cocok ya nggak apa-apa boleh saja sholatnya cuma tidak cocok dilihat apa sholatnya ini masalah lain lagi nanti jadi sholat boleh saja di sini ada masjid dia sholat di jamek sana kok baik saja enggak apa-apa asal tidak mengganggu masjidnya kalau dia pergi masjidnya kosong nggak ada orang kan sama. ini nggak boleh dia harus mengurusi masjidnya oh enggak banyak orang kita ini orang biasa nggak apa-apa Cuma kalau cocok, ada ah, cocok nanti di, dipersoalkan, kalau cocok sentimen, dilaporkan. <laughs> Ya kan bilang, gitu. maksudnya cocok sentimen aja. Kalau bilang, jadi yang tidak cocok, kan, gitu. ya, ya. kenapa kalau tidak cocok? Ya, saya pernah utang, nggak boleh. Nah, ini kan keporot. Jadi <laughs> dulu ada. Tapi hukum boleh, kalau masjidnya di sini, ya rupanya di sini, masih di sini, dan berarti jauh, nggak apa-apa, boleh juga. Asal tidak mengganggu masjidnya. Ayo, kalau dia mengganggu tidak boleh hari mengganggu itu kalau dia tidak ada situ masjidnya tidak ada berjamaah ah karena dia orang penting di situ inilah masalah memang segala sesuatu yang menunjukkan syiar agama Allah ini harus ditampakkan mana-mana yang menunjukkan kesiaran mana-mana yang menunjukkan tanda kebesaran dan tanda kemuliaan agama Islam harus kita tampakkan. Sebab kalau kita ambil ayat itu, walaupun asal usul hubungannya dengan masalah haji dan kurban, waman yu'adzim sya'airullah fa innaha min taqwal qulub. Jadi siapa yang mengagungkan, mengagungkan syiar agama Allah itu adalah dari takutnya hati. Jadi mana saja yang menunjukkan syiar syiar-syiar tanda-tanda kebesaran kemuliaan dan adanya agama Islam harus kita tonjolkan. Ya, jadi ya, Taala itu tonjolkan. Nah, mana-mana yang menunjukkan perlawanan dan pertentangan pada agama Islam, kita orang Islam jangan sekali-kali ikut serta. Di sini, maka setiap muslim dan muslimah harus memahami masalah ini kita ini ikut serta menegakkan syiar agama Allah apakah kita ini ikut serta merosotkan atau menjatuhkan syiar agama Allah tidak tahu di sini maka setiap muslim dan muslimah harus memahami masalah ini kita ini ikut serta menegakkan syiar agama Allah apakah kita ini ikut serta merosotkan atau menjatuhkan syiar agama Allah. ini yang tahu apa sebab perlu kita ketahui ini karena zaman makin lama makin lama walaupun penduduk Islam itu banyak tapi belum tentu mereka menegakkan syiar agama Allah. Nah, di sini sudah saya contohkan seorang perempuan muslimat keluar dengan kudungnya rapat, pakainya tutup aurat, ini mensyiarkan agama Islam. Orang perempuan keluarnya pray om han, jadi terbuka sekolah Gak kudungan, bajunya sekian ya sudah terkenal, ya keluar. Ini mensyiarkan apa? Ya, ini kita tahu mensyiarkan apa. Di sini kita tahu mensyiarkan khairul Ishak. Nah, kita ikut yang mana? Nah, di sini masalahnya ikut, ikut yang mana? Ikut mensyiarkan agama Islam apa ikut mensyiarkan viral Islam? Nah, maka setiap muslim dan muslimah harus selalu ikut serta mensyiarkan agama Allah. Nah, termasuk mengapa tadi ada sholat jamaah setiap kampung agar menambahkan syiar agama Allah sampai saja di yang harus syiar Islam sebab di mana-mana kita harus tampilkan syiar agama yang dalam segala sesuatu maka itu kalau di sana ada penonjolan syiar-syiar tanda-tanda kait Islam kita tidak boleh ikut serta nah, di sini masalahnya dalam segala sesuatu maka kalau seorang muslim selalu menonjolkan keislamannya, menjalankan keislamannya, ini adalah mensyiarkan agama Allah. Mengadakan sholat jamaah setiap kampung, mengadakan pengajian setiap kampung, dan menjalankan apa yang menjadi wajib. Seperti ada zakat fitrah, zakat mal, di hukum wajib diterangkan. Ya Allah Ta'ala biasanya Allah Ta'ala ini mensyarkan agama Allah Raya, Idul Fitri, Idul Adha dan sebagainya Maulid Nabi Isra' Mi'raj dan sebagainya Nuzul dan sebagainya kita syarkan Nah, di sini ikut perusahaannya, tokonya, madrasahnya, sekolah diliburkan hari Jumat. Wah ini mengikuti apa? Mensyiarkan agama Allah subhanahu wa ta'ala. Mensyiarkan agama Islam. Walaupun tingkatnya sunnah, apalagi tingkat wajib. Walaupun anggap singkatnya tidak wajib dari sunnah hanya syiar saja. Barang mubah ini syiar. Wah, nawa itu untuk mensyiarkan ini menjadi ibadah, ibadah menjadi taat. Nah, maka jangan sekali-kali orang Islam ikut serta mengagumkan atau mensyiarkan atau menonjolkan hal-hal yang bukan dari agama Islam dalam upacara perkawinan, dalam upacara kematian, dalam upacara apa saja harus kita tahu. Nah, inilah masalahnya. Kalau kita ambil sedikit, kenapa sholat jamaah setiap kampung wajib? Menurut satu kifayah. Kok diterangkan di itu yang baru si al Islam? Apa enggak cukup kita sholat jamaah di rumah saja? Masing-masing dia rumah, setiap rumah ada jamaah di rumah. Kenapa ada Wah, tidak bisa. Berhukum kewajiban itu. Loh kenapa? Karena tidak apa? Tanpa si agama Allah. Nah, dengan ini kita dapat mengetahui bahwa di mana-mana yang menjadi penonjolan ya, pensiaran agama Allah harus ditonjolkan, harus ditegakkan, harus ditampakkan. Kerja ayat itu juga wa man yu'azzim Allah fa inna min taqwal dalam dunia ini sekarang makin lama makin lama makin lama selalu berkolak antara pensiaran agama Islam dan pensiaran teror Islam. Nah kita sekarang orang-orang Islam laki-laki dan perempuan ikut yang mana? Nah, jadi kita harus konsekuen dan tahu saya kalau menegakkan ini wah betul-betul saya menjaga agama Islam Bismillah tidak peduli tidak mualikum wa dan abdanikum wa apa saja sudah. Ya. Tapi kalau ah, wah ini bukan kalau saya jalan ini berarti saya sudah mensyiarkan agama Allah, malah mensyiarkan akan besar. Nah, ini jadi kita mundur. na'udzubillah Nah, ini selalu begitulah di mana saja. Jadi membuat apa-apa akan menjalankan apa-apa yang secaranya akan tampak lahir harus ingat itu mensiarkan agama Allah, apa itu memerosotkan dan menjatuhkan siar agama Allah. Karena salah satu, hak dan batal. Agama Islam hak. Semua Allah SWT sudah gariskan. Lain ini adalah batin Kufur, syirik, mungkar, maksiat dan sebagainya. Sudah. Kalau siar yang hak menonjol, batil jatuh. Kalau syiar batal, batil menonjol, hak jatuh. Tidak bisa dicampur jadi satu. Wala talbisul haqabil fatir ihsana halal haram halal, haram. Sudah, bagaimana? Nah, maka kalau kita mengaji ilmu Al-Quran kah, hadis kah, syariat Walaupun masalah penyak ini Tapi kita pikir, oh ini kenapa, mengapa, dan sebagainya, dan sebagainya. Nah, di sini masalah jadi jelas kita-kita ini harus selalu mensiarkan agama Allah Subhanahu wa taala. Maka salat jamaah menurut Nabi Syafi'i fardu kifayah dengan dengan apa dengan dalil agar menampakkan syiar agama Allah. hadis-hadis yang tadi baik itu menunjukkan al-ghayah fit tasdid wa tahdid liman taraka salat jamaah min ghairi udhrin sahih keras hadis-hadis menunjukkan ancaman keras bagi orang yang tidak meninggalkan eh, orang yang meninggalkan salat jamaah tanpa ulur yang sesungguhnya wal udhru sahih walladhi la yumkinu hudur ma'ahu biwajhin ma' وإن أمكن فبمشقة ظاهرة يعصر على أكثر, أكثر الناس تحملها ومع ذلك فالحضور أفضل وصافي أكثر إلا في suar النادرة Lalu kalau ada uzur, uzur itu apa? Sudah tidak kuat pergi sama sekali, tidak bisa jalan ke masjid sama sekali. Kalau dia paksa diri juga musakat berat Tapi toh kalau dia bisa, itu malah lebih afdol, kan yang lebih bisa. Tapi toh sudah masuk oh, ulur. Kecuali dalam keadaan kalian nadir, misal an yakuna udruhu Ka'alisal al-mutawatir Mempunyai orang sakit Jalannya perlu apa Kerja jalan terus Ini masuk uzur ويخشى لو حضر ويخشى لو حضر من تلبيس المسجid fi makna zalik kalau dia datang takut tak mengotori masjid nanti punya cara dan sebagainya ini masalah itu tapi akhir zaman itulah masalah. tetangga masjid sudah dengar azan maghrib ke masjid padahal tonggo masjid tidak satu langkah hanya tiga langkah lima langkah tinggal azan tidak ke masjid kenapa masjid seantri antri apa antri mau nonton lo meninggalkan temboknya masjid cepat-cepat dia ya, sholat cepat berangkat meninggalkan masjidnya karena mau apa? Nah ini masalahnya. Jadi jiwa jiwa mahabbah cinta dan pembelaan terhadap agama ini merosot sudah. Loh, begini ini harus kita sadari. Apalagi orang yang dekat masjid, tetangga masjid itu sedapat mungkin diusahakan supaya betul-betul. Nah, ini jadi terutama tetangga masjid, ada istilah juga masuk langgar. <clears throat> Jadi untuk meramaikan. Kalau tidak cocok dengan imamnya dan sebagainya, ya diperbaiki. <laughs> Ya, kalau tidak cocok dengan imamnya dan sebagainya, <laughs> ini ya diperbaiki. Jangan saya tidak mau pasti dilama. Tidak cocok dengan imam ini. Tidak <laughs> cocok apa ini? Supaya masih jalan kosong. Jadi kita ini harus islah. Nah, jadi dasar kita ini harus is, islah. Nah, saya selalu begitulah islah. Gimana nggak baik diperbaiki, dia nggak baik diperbaiki, dibina. <clears throat> Jadi terus masjidnya ada rame. Walaupun tidak menentukan di masjid, kalian tetangga masjidnya datang sini. Bukan begini kalau ada tugas, ya ke masjid, setelah diganti orang lain tak pernah ke masjid. Padahal tetangganya waktu dia diangkat jadi muadzin atau diangkat jadi imam rotib atau diangkat jadi apa saja pekerja di masjid, wah aktif. Setelah enggak, ya enggak. <laughs> Kalau sudah enggak, jadi muadzin, enggak jadi imam rotib, ya, kan, ya sudah pada ke masjid. Kan. <laughs> nah ini jadi bukan masjid bukan karena tugas, bukan karena jabatan, bukan karena pekerjaan, memang betul-betul ayo ini dan jamaah apalagi tetangga masjid ini maka untung sekali kalau orang muslim bertempat tinggal di kampung atau di tempat yang dekat masjid walaupun yang jauh itu afdol ganjarannya langkahnya tapi ini sekarang kita lihat keadaan itu lebih untung kalau dekat masjid karena tangganya tangga masjid paling enak sewaktu-waktu dia ke masjid nah, ini dan ikut meramaikan disiarkan innama ya'muru masajid Allah man amana billahi wa yawmil nah, Kemudian wal udhr innama ma'nahu suqutul haraj 'anil ma'zur, Udhr itu alasan hanya jatuhnya gugurnya dosa, gugurnya tuntutan dari orang yang beralasan itu yang udur. Uzur itu kalau orang memang betul-betul untuk uzur bebas daripada tuntutan. Bebas daripada dosa, bebas, bebas dari ancaman karena ada uzur. وقد يحصل الثواب مع إسقاط الحرج لمن كان عذر صادقا ويود أن لو استطاع الحضور بأي ممكن ويقع في قلبه بعدم حضور حزن وتعب على ما فاته من طاعة ربه وتعظيم حرماته Dan kadang-kadang orang yang beralasan, orang yang undur, memang undur, itu malah dapat pahala. Memang rahmat Allah Subhanahu wa taala dan kemurahan Allah Subhanahu wa taala. Amal-amal yang baik yang selalu dijalankan oleh orang itu. Lalu orang itu senang menjalankan itu. Kemudian ada alasan, ada undur, ada halangan. Anggap sakit, anggap pepergian, anggap kerepotan hingga tidak dapat melaksanakan. Tapi hatinya tetap ingin menjalankan sebagaimana mestinya, bahkan tidak menjalankan itu menyesal dan susah sangat. Itu orang mendapat pahala. Sudah saya contohkan begini. Kita mengaji tiap hari Ahad. Ada kawan dan teman aktif ngajinya. Mungkin hari ngaji sakit hati yang ingin akan berangkat andi kata tidak sakit dia akan pergi akan berangkat akan hadir tapi karena sakit dia tidak bisa pergi nah, begitu itu dia merasa menyesal merasa susah kenapa tidak bisa pergi dia tidak pergi orang itu tetap mendapat apa pahala mendapat mendapat ganjaran atau kebetulan mau pergi datang familinya dari Jakarta masalah penting kepahian masalah perlu. Orang sudah tidak jadi pergi, dia menghormati tamunya karena ada masalah penting. Itu juga hatinya ingin hadir dan susah tidak bisa hadir, tapi ada alasan, ada odor, ada halangan, ini orang tetap dapat pahala. Nah, maka orang yang sudah mempunyai kebiasaan amal soleh, hmm. andai kata berhalang, itu dalam hati tetap pasang saja dan memang cuma begitu. Nah ini tetap dia akan mendapatkan pahala dia tetap mendapatkan pahala dan kosong daripada pahala dan ganjaran walaupun dalam pengertian dan sebagainya anggap biasa ngaji mungkin hari ini dapat kita Surabaya kah atau kemana dia pikir wah ini hari ngaji begitu juga orang ahli jamaah ahli masjid ahli amal soleh dan sebagainya dan sebagainya lalu kebetulan nggak punya atau berhalang atau uzur nah ini tetap mendapat pahala pahala ini penting Jadi kebiasaan-kebiasaan yang baik Andi kata orang yang beruzur, beralasan, berhalang dan sebagainya Tetap dia akan mendapatkan pahala Maka diterangkan kesemuanya tadi Orang-orang yang demikian itu tetap mendapatkan pahala Berdasarkan kama qala alaihi salatu wassalam fi ba'li ghazawati dalam sesuatu peperangan yaitu perang Tabuk perang Tabuk Nabi berbicara di sana perang Tabuk itu dari Madinah ke jurusan utara lalu lagi berangkat ada orang-orang yang tertinggal di kota Madinah ya karena sakit, karena undur dan sebagainya dan sebagainya ada lalu Nabi dalam peperangan berbicara sudah berangkat untuk berbicara Inna aqwaman khalfana bil Madinah ما سرنا مسيرا ولا قطعنا واديا إلا كانوا معنا habasahumul الله Nabi waktu jalan di sana sudah berangkat Nabi Allah di kota Madinah ada orang-orang tertinggal tapi tidak kita berjalan suatu jalan tidak kita masuk suatu lembah melainkan mereka itu bersama kita Artinya bersama-sama kita mendapatkan pahala dan ganjaran. Loh, mengapa mereka tidak ikut? Kok dapat ganjaran? Habasahumul ozur. Mereka ditahan oleh ozur karena berhalang. Umpama nggak ozur mereka akan ikut perang. Jadi ada kadang-kadang zaman perang akan ikut perang nggak bisa karena sakit. Atau kebetulan diperintah oleh Nabi untuk tinggal di kota Madinah, menjaga ini dan sebagainya dan sebagainya. Tapi mereka ingin akan perang, tapi nggak bisa. Nah, itu tetap mendapatkan pahala dan tetap mendapatkan ganjaran. Nah, itu. <coughs> Pasang niat. Jadi habasul udur, maka itu segala sesuatu, segala amal perbuatan yang baik asal di Tapi kalau orang itu me meliburkan sendiri, nah, itu tentu tidak dapat apa-apa. Udahlah, Jalan ada orang ngaji. Lalu dia diajak kawannya, mari ngaji. Tidak suka, nyari al Alhasil. Ya sudah, biar berganjaran. Apa itu tetap ganjaran? Tidak, karena hatinya nggak ada kemauan dan tidak ada udur syar'i yang menyebutkan dia tidak dapat datang, tapi ini sengaja meninggalkan. Jadi inna akwaman khalfana bil madinati masirna masirun tidak kita berjalan suatu jalan. Wala qata'na wadian. Tidak kita memotong suatu lembah. Illa kanu ma'ana. Melainkan mereka bersama kita dalam pahala, dalam ganjaran, dalam fadilah. Kenapa? Habasumul udhur. Gitu. Wa ka'annahum humul ladzina qalu wa fihim ولا على الذين إذا ما أتوا لتحمل أتت والله وعلم بفيض من الدم حزنا أنا orang-orang zaman Nabi ikut perang sudah oleh Nabi dilarang karena ada uzur atau dari tidak bisanya atau ada uzurnya sampai menangis ingin ikut sampai menangis malah zaman Nabi ada juga karena di, di, di, dikembalikan karena muda ada beberapa perangan, ada anak-anak umur 14 tahun. Ada beberapa 14 tahun datang Nabi ikut perang. Kalau Nabi dilarang, jangan. kamu tidak bisa. Masih umur 14 tahun belum balik istilahnya. Loh, mereka kembali juga dari susahnya gak boleh ikut menangis. Begitu diantaranya ada orang-orang yang sakit, dilarang jangan ikut. Mereka menang dari ikhlasnya, mereka ingin ingin ikut perang tapi berhalang, berhalang, berhalang, alasan ini adalah Yesus saja sudah menangis. Nah ini golongan ini termasuk atau yang dimaksudkan orang-orang mendapat pahala, pahala walaupun tidak ikut serta karena berharap. Nah, ini maksudnya. Karena niatnya ada innamal amal ini nama innamal qurun itu mana Tidak. Ya itu. Kadang-kadang begini. Tak aja ambil. Ini musik. Baik, ketepaan. Ketepaan. Berkati baik, berkati lah akhirnya sakit unggul ketepaan bukan susah ini malah malah berbangga apa senang gembira kalau dia tidak datang jadi sakitnya tadi malah disyukuri nah ini tidak dapat pahala yang sedihnya jelas waman fi ma'nahum min ahli sidq wa ikhlas wa quwwatir raghbah fi ma 'inda Allah wa badl nafas wa ma fi talabi mardatih nah, ini termasuk golongan itu ahli sidik betul-betul artinya dan ikhlas dan kuatnya keinginan terhadap apa yang ada pada Allah SWT dari pahala, dari ganjaran, dari fadilah dan dia mencurahkan tenaga dan fikirnya untuk menuntut keriduan Allah SWT. Nah, dalam hal-hal itu tetap dia mendapat pahala. فإياك أن تتخلف عن صلاة الجماعة لغير عذر ناجز يمكنك أن تعتذر به بين يدي الله علام الغيوب maka hati-hati kamu tertinggal atau mundur dari sholat jamaah tanpa uzur yang pasti uzur yang betul-betul hingga menjadi alasan nanti menghadap pada Allah Subhanahu wa taala karena setiap orang akan langsung dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan akan ditanya langsung oleh Allah Subhanahu wa taala semua. Maka itu selalu kita mendoa wa khairu ayyami yauma liqa'ik. Ya Allah dan jadikanlah sebaik-baik hariku hari saya berjumpa pada engkau. Jadi minta pada Allah sebaik-baik hari itu hari yang dia berjumpa pada Allah karena semua manusia akan dihadapkan langsung kepada Allah Subhanahu wa taala dan akan ditanya oleh Allah laisa baina wa baina turjuman tidak ada juru bahasa lagi tidak ada perantara langsung akan dihadapkan oleh uh, kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada hari kiamat dikumpulkan langsung akan dihakimi oleh Allah tidak ada kekuasaan siapapun waktu itu jadi waktu itu tidak ada yang diberi kekuasaan di dunia kan ada raja dikasih kekuasaan, menteri dikasih kekuasaan, itu dikasih kekuasaan, diberi kekuasaan. Ini kekuasaan pinjaman dari Allah SWT. Nanti pada hari mahsyar, hari kiamat, kekuasaan semua dijabel oleh Allah SWT, dijabut oleh Allah, pegang sendiri oleh Allah SWT. Dan Allah sendiri yang menghakim semua nggak bisa berjalan bahwa ahkamul hakimin langsung nah, semua ditanya oleh Allah Taala ini sebab ini sebab ini sebab ini semua ditanyakan nah, maka di sana akan tampak faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah maka kita kalau menjalankan amal baik minta diterima oleh Allah kalau mungkin ada salah, dosa, segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di jalannya begitu Kita punya jalan dua ini. Sebab orang nggak luput daripada amal soleh kalau muslim. Tidak luput daripada dosa sebagai manusia. Nah, kita selalu begitu. Kalau ketemu amal soleh, minta Rabbana taqabbal minna inna kata alim. Minta ya Allah, terima kasih. Kalau dia merasa ada dosa, melanggar, segera tubuh Allah. Tepat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebelum dihadapkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu tidak segala masalah akan tanya kita. maka fa'iyyaka an tatakhallafa min salatil jama'ah li ghairi udhrin najis yumkinuka an taqtadir bihi lillahi yadillahi al ghuyub sampai meninggalkan tanpa uzur yang pos pasti uzur yang sungguh-sungguh yang bisa digunakan alasan untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala apabila ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala nanti Maka sekarang untungnya ada namanya remaja masjid, itu perlunya untuk ikut serta meramaikan masjid. Dan memang ini inisiatif dari Wabita Alam Islami. Di sana dibentuk Sababul Masjid. taruh tersiar. Nah ini asalnya, Sabab ke remaja. Asalnya dari sana. Kan ada dong, badan untuk mengurusi kemas kita itu dibentuk di Rabita Alam Islami Islam. Nah, lalu dibentuk Syabab Masjid. Nah ini perlunya apa? Untuk nah, meramikan masjid, mensyiarkan jamaah dan sebagainya dan sebagainya. Nah ini. Jadi harus betul-betul memenuhi. Jadi harus adanya ya, untuk memenuhi masjid supaya senang pada masjid. Jadi orang itu kalau senang pada masjid itu termasuk orang yang akan mendapatkan naungan dari Allah SWT pada hari kiamat warajulun qalbuhu mu'allakun bil masjid jadi senang pada masjid nah kita ukur saja kita kalau sudah ke masjid kerasa atau tidak senang atau tidak kalau sudah duduk di masjid itu senang apa apa, gelisah lebih sering mana duduk di masjid sama duduk di sekolah <laughs> rasakan sendiri nggak usah ya kita koreksi orang lain dia sendiri masing-masing ya kalau duduk di masjid kebetulan duduk di sudahlah pasar ya, <laughs> ya antara masjid ada pasar gitu ya senang mana duduk di masjid duduk di pasar nah, sedikit Nabi bersabda ahabbul bilad ilallahi masajiduha wa abghadul bilad ilallahi aswaquha kalau hadis hadisun hasan jadi ahabbul bilad ilallahi masajiduha dalam negeri-negeri itu yang paling suka oleh Allah itu masjidnya yang paling dibenci oleh Allah pasarnya padahal ini Nabi cerita zamannya Nabi ini pasar zaman itu bukan <laughs> bukan pasar zaman kita ini banyak jawilan jadi pasar zaman itu bagaimana? Sudah Nabi kata. Nah di sini. Eh, ini untuk mengobati diri sendiri. Ya jangan di pasar, jual di pasar, biasa nggak apa-apa. Cuma perasaan ini harus ada. Sehingga kalau orang betul-betul wah senang di masjid, ke pasar hanya terpaksa, darurat. Umpama saya punya toko di luar nggak akan jual di pasar, akan begitu. Tapi saya terpaksa mau kan? Bagaimana? Kalau tidak begini tidak bisa. Andai kalau punya hasil di luar ini tidak akan ke pasar umpama. Ya kan gitu ya? Iya, kalau udah tumpes luku ya lah. <laughs> Nah, tapi ya, ini dia perasaannya harus ada. Kalau toko yang tidak sama tuh bukan hanya sendiri. Kalau <laughs> loh, kan, kan bahasa kan dia di dalam. Kan dia dalam pasar kalau toko kan dia dia dalam toko dan rumahnya ini rumah sudah empuk kami di sana kenapa ya <laughs> kira apa apa ya ah, lalu masalah tidak apa apa Aduh. tapi kalau di, di tokonya ini ya ini orang ya nakal ya wah oh iya <laughs> ya sama nanti Apakah pilih pelayannya pihak pelayan model sekarang? <laughs> Iya, itu Enggak berumur aja bagaimana sekretaris pribadinya dan sebagainya ya bagaimana kira-kira nah, ini sekarang model-model macam-macam nah kembali itu syiar agama Islam apa bukan syiar agama Islam jadi tokonya itu syiarkan syiar agama Islam bagaimana ah, jangan ada bukan maksiat warungnya syiarkan syiar agama Allah tidak ada penjualan barang yang hak أعراض أعراض التقية عاقبة بس ما كانت تترك فإياك أن تتخلص من صلاة الجماعة لغير حضر ناجز يمكنك أن تعتذر في بين يد الله عن الله الغيوب وإن بدا lakal qu'ud fi baitika bi amrin wa aita fi khairan wa salahan laka fi dinin aw dunya fakhruj ila al masjid aw qadis salawati litusalliha fi jama'atin kalau umpamanya orang melihat lebih baik tinggal di rumah karena keadaan ya. memang kalau orang itu kadang-kadang keluar takut salah, takut maksiat, takut kemungkar, atau di rumah ada kepentingan yang lebih penting, lebih baik tinggal di rumah. Tapi bagaimana waktu-waktu salat dia keluar Al khut ilaika man yusalli ma'aka fi baitika walau wahidan atau ambil tiga orang salat di rumah. Apa istrinya, apakah anaknya, Kadang-kadang ada siapa yang ada rumahnya ajak sama-sama. Kalau umpama orang akan keluar, wah tidak kuat tidak. Karena keadaan begitu, keadaan begini, takut itu, takut ini. Atau memang ada suatu kepentingan di rumah, tidak pulang. Ya pergi saja waktu sholat ke masjid. Kalau nggak bisa umpamanya tetap berhalang, ya di rumah. Tapi bawa atau ambil ke teman, kawan, family, dan sebagainya aja. Maka orang yang punya anak banyak lebih baik itu. Jadi orang yang anaknya banyak itu untung. Anggap punya anak laki-laki 10. Ya, perempuan 5. besok ke semua rumah. Wah, kalau agak jamaah-jamaah sendiri berapa nih? Nah kan untung toh, dia jadi imam, kadang-kadang anaknya bisa jadi imam. Iya, yang koma juga anaknya Wah, jamaah. Wah, ini rumah tangga barokah. iya, nah, ini jadi orang Islam itu maka berdoa pada Allah supaya anaknya banyak, tidak soleh, untungkan. Enak banyak? Ah, enak. <laughs> punya anak satu, apa berarti lima? Lima. <laughs> Sebab rezekinya itu jadi lima nanti. Rezeki rumah tangga itu. Anggap orang, laki, perempuan, anak satu. Kalau makan, anggap seorang satu piring. Cuma berapa? Tiga piring. Kalau anaknya lima, Setuju. Berapa? Setuju itu banyak mana? Banyak. Kita sama dia harus kan orang Tidak ada harus pagi panggilan. Ya Allah, biasa ya sedikit saja dia banyak banyak. Ada. Semua harus kan apa? Jadi kan, kamu harus kan kasihan. Nah, ini masalahnya. Jadi anak yang salihin. Nah, Ada pun diberi oleh Allah anak satu dua. Itu Allah memberikan. Tapi keinginan, kemauan itu disimpan. Nah, jadi masalahnya. Sayyidina Ali bin Abi Thalib itu anaknya 39, eh, 37. 37. <laughs> Nah, Raja Saudi anaknya berapa sampai jadi menteri semua anak sendiri. Musuh pemerintah itu semua anak kalian sendiri. Berapa anak? Ada banyak sekali. Memang orang punya anak banyak itu adalah kuat nah, untuk berbagi bisa jamaah asal dibina, dididik, nah, ini masalahnya. Dapat mak, memang kalau masih kecil repot, kalau kecil masih repot. itu memang kecil repot, ya, semua saja loh. Walaupun satu dua kalau kecil waduh repot. Tapi kalau sudah anaknya umurnya masing-masing 20 umur, ya belasan sana anggap 20, 22, 24, 20 berapa, lihat besar-besar gitu ke anak datang dia duduk, wah seneng gak? Merasa kuat dia. Apalagi terjamin anaknya satu kasih 10 ribu, yang satu kasih 10 ribu, anaknya 10. Tiap, tiap bulan menjamin 10 ribu, berapa? 100. Bapaknya sudah ibadat saja, Pak, sudah sampai ibadat saja, sudah tiap tahun anak ini dua tiga anak ngirim ke haji tahu lagi ngirim tuh bapak balik haji <laughs> bagaimana orang musuh akan menyangka berani kan ijun mana akhir ah, <laughs> takut mau ganggu itu takut takut nah ini nah, untuk jamaah apalagi untuk jamaah di rumah tangga baik baik iya nah, ini masalahnya ah, maka diterangkan di sini kitabnya kena ajar. Kan Allah dalam jamaah kena ajar. apa katanya Aku atau ambil ilaika man yusalli ma'aka fi baitka walau wahidan. Meskipun satu. Jadi kawan tidak mau keluar di rumah, takut keluar dan sebagainya, ya di rumah sholat. Bawa seorang lah untuk jamaah bersama. Kita kan bayangkan, daripada mengambil orang lain, alangkah baiknya kalau anaknya sendiri. Wah ini oh, berjamaah berapa? Dia sambil mendidik anaknya, menyampaikan anaknya. حتى تصطمم حرج وتفوز بالثواب فإن jama'at sulma bi imam wa ومأموم karena fadilah jamaah cukup dengan imam dan makmum dengan imam dan makmum cukup imam dan makmum kan jamaah jadi akal jamaah itu imamun wa makmumun sudah maka tadi saya katakan kalau di kampung-kampung di langgar di masjid sudah terang siar agama Allah hanya imam dan makmum kukur kewajiban dari kampung ini lagi lainnya menjadi sunnah belum akadah. Lagi lainnya menjadi sunnah akadah. Tapi penggugurannya fardu kifayah sudah ada imam dan makmum cukup cukup cukup cukup. Tapi lama kasuru karena afdal makin banyak tentu lebih afdal. Jadi makin banyak makin afdal. <coughs> Wa tazkus yazidu sawabuha khalfal alimati min al-khairu salah dan sholat akan meningkat derajatnya dan pahalanya akan bertambah kalau makmuman di belakang imam ahlul khairi wassalah orang ahli kebaikan dan orang ahli salah orang soleh maka milik imam itu harus berhati-hati bukan sembarangan orang diangkat jadi imam anggap masjid anggap langgar musola akan mengangkat imam roket pilih orang-orang yang baik di samping syarat menjadi imam, ya fasih fatihahnya, ya genap sholatnya, ya rukun sholat dan sebagainya, dan sebagainya. Keadaan orangnya juga begitu. Maka dalam hadis ada tertentukan ada yang akro, ada yang Allah, ada yang asan, ada yang awal Islaman dan sebagainya dan sebagainya. Nah ini sampai pernah terjadi di Mesir ada orang maju jadi imam lalu dia mengadakan diskusi masalah yang berhak jadi imam lalu berarti berapa syarat jadi imam wadah ulama besar ini ada tujuh puluh syarat menjadi imam wadah yang seratus, dia mengatakan tiga ratus syarat jadi imam tiga ratus, nah, ini, ini luar biasa kalau kita paling banyak tahu tujuh, gue itu sampai 300 nah itu di syarat-syarat ini macam-macam untuk untuk menjadi afdal jadi imam kalau dibandingkan nah, malah setidak kita selesaikan dengan dasar hadis ini akra dan aurat yang asan dan sebagainya dan sebagainya aja nah, ini terutama dalam soal syariatnya syariatnya ya fatihahnya, ya sholatnya ya kemakminannya ya mestinya apa baru orangnya lain nah, jadi harus pilih nah, maka kalau orang itu tahu diri kurang cukup atau kurang cakap atau ya derajatnya tidak begitu tinggi karena masih ada yang lebih dari dia jangan gampang-gampang mau jadi imam apalagi minta jadi imam baik zaman Nabi kan minta itu mana dikasih kalau tidak salah ada hadis ini lan walihal amra man yarjuhan ma yarjuhan atau begitu awqama awqama hadis. Maknanya kita tidak akan menyerahkan urusan kita ini kepada orang yang minta. Itu asalnya jadi amil. Termasuk jadi amil dan sebagainya dan sebagainya. Nah, jadi orang kalau minta akan jadi imam usul saya ini sampai masukkan ke jadi imam itu malah jadi kasih kenapa ada utang di balik batu ini ada apa-apa, sejajarnya nafsunya ingin menonjol. Nah, ini sudah ya, begitu. Kita yang angkat mestinya. Kecuali kalau memang keadaan orang-orang di kampung itu tidak bisa sama sekali, dia malah wajib menonjol, menutup kewajiban, malah tidak ada. Ini semua orang kampung kita, orang Medan, tidak ada yang pasti, tidak ada yang apa-apa. Wajib sampai menonjol. Tidak boleh sampai orang lain. Rusak sampai wajib menonjol. Kalau memang betul ngerti. Kalau sudah umum banyak ada macam-macam, nah ini sudah lebih kan Nah, makanya kadang-kadang kalau kumpul ulama sudah beberapa ulama kumpul, masing-masing mang dorong, ya amin, fadol, amin, fadol. Kadang-kadang sampai fadol, fadol ini lambat. Kenapa? Masing-masing mengutamakan lain, lain. Nah, ini ada tanggung jawab juga. Maka kita kalau makmuman pun tidak milih pada orang yang itu malah lebih afdal. Jadi kalau menjadi imam, milih. Kenapa? Karena as-salat tasku menjadi subur, baik. wa tazidu, wa yazidu tambah pahalanya khalfal a'immati di belakang imam-imam min al-khair wa salah. Jadi imamnya al-khair wa salah. Anggap ada orang alim, ولي من اولياء الله وانت وارحمن ini ini afdal kita sholat makmum sama dia daripada sama orang habis sholat keluarnya kundulan gimana kadang-kadang habis khutbah Jum'ah khutbah Jum'ah sudah sore kan dengar hasilnya rokan dari kata anak-anak kecil-kecil itu hati dimang kita kan tidak ada anak ya gimana Nah, pak kan sama begitu kan tidak baik. Nah, Padahal ini terang-terangan, dohir, kan tidak tertutup lagi. Kalau kita tidak nampak lahirnya, kita husnudon. Kita harus husnudon binas, husnudon billah, bin binas. Tapi ini tadi kan tidak terang-terangan. Nah, terang-terangan dohir. Kan. Sah apa enggak? Ya sah, sholatnya sah, tapi fadilahnya kurang. Maka salat yang di khalfal aimah min al-khair salat wah ini lebih wa tarjahu ala salat khalfa ma laisa bi hadzal wasf. Jadi kalau tidak seperti sifat ini tidak merosot lah derajatnya. Maka diterangkan fayambari anta taharrab wa tajtahida an tusalliya khalfal a'immatil ma'rufina bit taqwa berusaha. Jadi saya berjaya upaya dan berusaha supaya dapat sholat di belakang orang-orang iman yang bersifat sebagaimana tersebut al khairul sholah al taqwa. Nah, lihat apa kita? Iya ini Tapi ya orang kita nggak tahu. Oh, tidak. Iya. Apa kata Allah SWT? As-sari yahkumu zahir, wa tawalla sara, sara ya, zahirnya baik, ya sudah. Sudah, Nah, jadi kita usahakan وهذا من حيث الأفضل والأولى من الأفضل وإلا فقد قال عليه السلام ada pun sahnya boleh saja sah insyaallah. Sebab Nabi mengatakan begini, "Sallu khalfa kulli barrin wa fajir." Ya salatlah di belakang siapa saja. Asal salat orang bar, orang baik, orang fajir, orang fasik. Salat saja belakang. sah sholatnya. Tapi masalah afdaliyah lain. Nah, ini menandakan sahnya. Memang di antara sah nah ini ada fadilah. Fadilah macam-macam soal sah sah. Kita anggap ada orang sholat, ya kaos kutang saja, kaos kutang saja dia sholat, ya kopi apa kaos kutang biasa di rumah. Sah benar, sah. Fadilah Nabi ya, itu, jadi kalau dimakruh dari Allah apa gak sah? Ya sah. Nah, jadi ada yang sah dan malah di dalam amaliyah Islam ada kadang-kadang sah ya tapi haram lagi contohnya apa sudah azan Jumat azan azan azan kedua azan imam sudah masuk imam orang sudah masuk oh, imam sudah masuk mimbar azan wa azan ada orang jual beli orang muslim laki-laki yang berkuasa jual jual beli baru saya tahu ada ada jual beli sandal sah tapi dapat apa dosa haram Nah, apa tidak sah? Sah. Tapi haram sampai ini. Kenapa? Karena sudah ada azan. Karena Allah berfirman, "Wa idza nudiya lis-salati min waqti min yawmil jum'ati fadhharu bil" Mas'alatu wa dharur, wa dharur tinggal jual beli. Nah, kalau azharul baik ini larangan. beli perintah tinggalkan masih juali. Masa azan ini sah akan tetapi dia berdosa haram. Jadi ada sah, ada haram. Ada sah, ada haram, ada sah, ada, ada tidak sah, ada haram. Macam-macam hukum. Ada sah, ada haram. Ada sah kalau sedikit, sah kalau ber besar nah, termasuk makmuman pada orang fasik sah pahalanya merosot makmuman pada orang karun atau soleh wah ini besar pahalanya maka Nabi mengatakan salu khalfa kulli barin wafat fajir barin itulah baik fajir orang rusak orang fasik maka saya ulang lagi takmir takmir langgar takmir sama masjid itu betul-betul kalau akan memilih imam imam roti muadzin muadzin petugas-petugas syar'i supaya betul-betul memilihnya berdasar tuntunan syariat bukan tuntunan hawa nafsu atau kesenangan hati tapi tidak harus kembali kepada tuntunan syariat tidak syariat kalau perlu dicatat sejak syarat jadi imam akan lebih sempurna ini, ini satu, ini dua, ini tiga. Hadis-hadis kumpulkan tidak apa-apa. Kalau contohkan, nah, kalau tidak ada, ya diukur saja. Yang lebih tak banyak kan begitu. Ini ujian itu, tes itu, tes. Wah ini orang baik begini, begini, begini. Ini orang lebih baik. Ya, nah, ini. Jadi kembali kepada hukum syariah. Jadi memilih apa-apa kembalikan kepada tuntunan syariat agar kita pilih bukan karena senang. Eh, jangan itu lama, saya nggak senang. Jangan begitu. Yang kita nggak senang itu malah lebih baik. Mau antar kalau syariat bahwa khairulakum. Wah itu senang itu, mungkin kita senang, tapi tidak baik. Mau antar ibu syariat bahwa itu Ini bahwa hawa nafsu saja. Nah, kembali kepada syariat Wafir masjid al-masjid di salah fi thawabun Abid nah, Berjalan ke masjid Itu saja berapa pahalanya Jalan saja Pokok kita di rumah Keluar kemana-mana Di tiap pintu rumah Itu ada hadis Bapak Baroni guys. Setiap rumah itu ada dua bendera Satu bendera malaikat Satu bendera setan Setiap rumah Itu ada hadis di setiap rumah orang, di muka pintu rumah orang itu ada dua bendera. Bendera malaikat dan bendera setan. Kalau orang itu keluar menuju ke tempat yang baik yang diridhoi oleh Allah, ini diiringkan oleh bendera malaikat. Kalau dia keluar ke tempat tidak baik, diiringkan oleh bendera setan. Sekarang kalau kita akan keluar harus tahu tujuan dulu. Saya kemana sekarang? Ke masjid, langgar ke tempat pengajian ke ziarah ke toko mau dagang cari nafkah kewajiban belanja rumah tangga dan sebagainya pasang sudah belanja sudah bismillah berdoa sesuai dengan hukum saya dulukan kaki kiri baca bismillah aman billah tawakkaltu ala wala hawla wala quwata illa billah ada asal hadisnya tanpa tu tabe ya, oleh bagi ulama aman ya, amantu Pokoknya baca bismillah aman billah tawakkaltu ala wala hawla wala quwata illa billah terus jalan Kemana? Jalan ini kalau tujuannya baik, ini pun ada pahala. Malah kalau kita kembali beberapa hadis, selangkah pahala satu, derajatnya dinaikkan satu, dan dosanya digugurkan satu. Apalagi ke masjid dan sebagainya dan sebagainya. Apalagi ke tolabul elit, malaikat-malaikat hormat pada dia, dan mengepakkan sayapnya, tak berapa Nah, ini caranya. Maka setiap orang laki-laki dan perempuan akan keluar dari rumah itu harus pasang niat yang saya kemana. Kalau kebetulan ke tempat yang tidak baik, wah urungkan. Lebih baik tinggal di rumah. Kalau mampu akan ke jalan baik, yang mana? Nah, itu pasang. Lalu jalan dengan apa yang oleh Ini setiap langkah ini ada pahala. Malah pahala besar. ووردت في الأخبار حتى ورد أن كل خطوة يخطوها العبد المسجد تحسب له وتكتب له في حسناته malah banyak hadis pokoknya setiap langkah derajat, eh, pahala satu derajat dinaikkan satu dan dosanya digugurkan satu maka orang yang rumahnya lebih jauh pahala, eh, langkahnya lebih banyak lebih abdul dari segi ini lebih abdul nah, maka secara mutlak orang menyekat ibadat yang lelahnya lebih besar, pahalanya lebih besar. Siti Aisyah telah pernah dikatakan diberitahu oleh Nabi ya Aisyah adruki ala qadri nasabiki wa nafakatiki. Hei Aisyah, pahalamu menurut ukuran atau kadar lelahmu dan infak belanja. Orang makin payah itu ganjarannya makin besar. Sebab amal perbuatan yang baik ini nggak akan hilang sama sekali. Semua ini ada ada nilainya. Semua ini ada hasilnya yang disediakan oleh Allah SWT. Allah nggak mau itu marah buka bibalamin dan abid. Semua ada hitungannya. Nah ini wah enak-enakan ini sholatnya. Nggak berat sholatnya. Ya ukurannya sekian. Wah ini payah ini eh, ukurannya sekian. Jadi orang antara rumahnya di masjid 50 langkah, yang satu 200 langkah, tentu yang 200 langkah lebih abdul. Anggap orang dari sini, kita jamet saudara. Mau ngaji kah atau mau apa? Naik becak dua-dua. Yang satu 250, yang satu 500. Yang afdal yang mana? Yang 500. Orang haji ongkosnya 1 juta, yang lain ongkos dua juta. Abdul mana? Tentu ya 2 juta. Ya kita mengharap jangan muda, <laughs> jangan naik. Ya, tapi kalau umpama begitu jangan kita pikir lain-lain. Kita pikir pahal pahal kan begitu Nah ini. Jadi kalau orang Islam melihat ibadat tidak peduli. Pokok ibadat. Dan orang Islam yang lain, kalau ada orang muslim ibadat Islam, barangnya jangan dinaikkan, ikut membantu. Kan begitu. Tapi tidak digunakan oleh kaum ekonomi, orang ekonomis. Itu kalau musim orang Islam ibadat, kalau orang Islam ibadat mau saja beli berapa saja. Wah ini tambah di naikkan mestinya nggak begitu ah itu kesian orang-orang mesti ibadat sudah saya murahkan demi ikut serta membantu orang beribadat agar saya mendapat arah beca ya atau jogat atau bimu wah ini jumatan kemana pak jumatan biasa berapa 50 ah, sudah saya balik 25 saja kenapa 25 nya saya ikut dapat pahala berangkat jauh ah berani gitu nah, harus begini caranya. Jadi <laughs> ini ta'awun namanya. Wa ta'awalu ala diri wa taqwa. Malah namanya gotong royong ini. Bukan bikin kemana? Jumatan. Nah, berapa sih? Wah ini kesusu cepat-cepat. Anu lah, biasa 50 sekarang karena anu ya 100. Tadi nah, yang mau saja biar berapa saya bayar. Nah, orang yang bayar untuk, tapi ini rugi. Tidak dapat pahala, pahala. Malah mengambil kesempatan untuk dunia biasanya. Nah, tapi kalau Islam sama-sama tahu, wah ini harus ringan hal ibadah, sudah kita ringankan jadi membantu orang lain. Berapa pahalanya? Nah ini masalahnya. Anggap Ramadan sudah dia buka warung sore, kesian orang. Nampak orang puasa, puasa ini. Kita mau berbuka, bermacau, anak-anak sudah قالوا نريد أن bayar, من فطر صائبا فلو مثل أجره غير أنه لا يفطر عن puasa sama kalau mau bebaskan sama sekali kalau tidak ya potong saja separuh harga <laughs> ya, ini apa bisa tidak Ini masalah pasal betul khairan ini berlama-lama menjadi kebaikan itulah dan itu kaum wanita banyak sudah menjalankan. Bagaimana menjalankan? Kalau ada kerepotan takmir masjid atau rumah tangga demi syiar agama Allah atau maulutan, itu bantunya lillahi ta'ala jadi membantu apa masa, apa nyapu, apa-apa itu mayoritas senang cuma itu memuntan ya memuntan jadi senang ini mereka membantu orang dari ikut apa dapat pahala orang ikut bantu dapat pahala kan sudah sering saya terangkan Anggap di masjid atau di majisan di mana-mana ada tahlilan, lalu ada bagi apa saudara. Ya, yang punya rumah punya hajat sama hajat salam. Dia dapatkan sodako. Lalu ada yang bagi, ikut bagi. Yang ikut bagi dapat apa? Dapat ganjaran sama dengan yang sodako. Menjadi ahadul musaddiqin. Nah, ada di hadis sahih. Nah, Jadi yang yang ikut bantu ini dapat pahala. Asal dari Ta'ala ada kopi, ada uang kadang-kadang di masjid, di langgar di masjid sana. Ikut jaman itu sudah bagus. Itu dapat pahala asal nama amal biniat, itu pahala. Kan diterangkan rumah tangga. Bapak rumah tangga yang belanja, istrinya yang masak, yang ngurusin. Sudah, lalu sodako, pelayanan buruh yang mengantarkan. Tiga-tiga sama pahala Artinya dapat pahala, kalau tingkatnya pahala itu Allah. Tapi dua, ah, tiga-tiga mendapat pahala, asal senang jadi yang punya tadi yang belanja dapat pahala Esnya eh, yang masak yang ngatur tidak pahala burunya atau pelayan pelayan yang membantunya yang mengantarkan ke sana dapat pahala pahala tahu di masjid di masjid tahlilan dibawa oleh orang tersebut. itu dapat pahala nah berapa nah itu al khairu kasirun wa qalilun fa'ilun khair banyak kebaikan itu banyak sekali Anggap orang nggak punya, saya nggak bisa. Nah, Begitu juga kalau semua sama-sama, kita menjalankan ibadah, jangan takut payah, jangan takut keluarkan harta benda, beli apa saja, yang kita ada. Nah, lalu orang yang ada hubungan, ya, ya ini jangan hanya duniawi saja, harus ikut serta taat, ta'awud, ikut serta mengambil bagian. Inilah masalah. Dengan apa saja. Nah, jadi kalau masjid kita mau baik, tiap khutbah yakhtul abad ila masjid tuhsab lahu wa tuktab lahu ya hasanat wa ini berapa pahalanya dan gantinya. Saya rasa sampai sekian dulu dan insya Allah manfaat bagi kita bersama tadi untuknya wal lalu rupanya ada masalah ada beberapa masalah pertama ada masalah mengapa dalam sholat lima waktu itu ada yang sirron, ada yang jahron. Dohor sirron, asar sirron, maghrib jahron, isya jahron, subuh jahron. Mengapa? Ya memang begitu. Jadi pertama kali yang kita tahu dalam segala masalah pertama kali kita tahu memang itu adalah hukum syariat dan perintah syariat langsung amal perbuatan Nabi Muhammad SAW hingga Nabi bersabda sallu kama ra'aitumuni salli dan begitu segala sesuatu tapi ulama-ulama Islam tidak kosong melayani orang-orang yang terdorong oleh akal pikiran demi mengetahui apa-apanya hikmahnya Nah ini mudah saja. Sampai ada sebuah kitab yang dikarang oleh Al-Jurjani, Hikmatul Tashri' wa falsafatuhu menjawab dan menghadapi pertanyaan orang-orang itu Jadi malam maghrib bisa suara keras memang keadaan itu tenang. Jadi kalau keadaan tenang orang bersuara. Tapi kalau siang ini keadaan rame, jadi lebih sesuai, lebih cocok suara sa sama. Enggak apa-apa. Hmm, rendah, seron. Nah, ini dicocokkan. Lalu orang tanya, nah kalau Jumatan kenapa kok keras? Karena Jumatan tenang, orang libur semua itu masih tenang, keadaan tenang. Tidak ribut. Nah, jadi hal-hal begini gampang aku akal itu. Jadi <laughs> ya memang begitu paman seringkali saya terangkan di mana-mana. Orang tanya kenapa subuh dua rakaat ini itu golongan ya. Pokok di kitab hipotesis wa falsafah jelaskan cuma itu. Memang penting. Cuma kita pertama kali tahu apa adanya syariat kita terima, ya itu itu dia. Sudah. Memang kebanyakan di sana tidak terangkan hikmahnya. Tidak. Kemarin ujian. Kan ujian. Sampai saya saya terangkan, kita dalam dunia ini sama dengan pelajar atau mahasiswa di dalam ruangan ujian, bahkan ruangan tentamen ujian. Sudah keluar masalah. Harus jawab, semua masing-masing dengan lembaran masalah. nggak ada yang tanya, Bapak, kenapa kok soal ini yang keluar? Kok nggak lain? Ada yang tanya begitu? nggak ada. Pokok ini soal garap. Tidak bertanya. Loh, kenapa kok tidak bertanya? Bukan ujian kalau boleh, <laughs> boleh mengusulkan dan bertanyakan. Ya, nah sama kita juga begitu. Jalankan ini, tubuh dua rakaat, suara keras, <laughs> dua empat rakaat, suara <laughs> sama Pak Isa begitu, asar begitu, maghrib begini dan begini. Kenapa? Ya sudah itu perintah Allah, kita jalan. Tapi Islam luas, Islam tidak sempit, ulama-ulama tidak sempit, melayani dijawab untuk memberikan pahaman orang inilah jadi adanya siram siang karena keadaannya ramai dan memang tenang apalagi zaman Nabi itu pun juga begitu kalau siang nah inilah samar karena terganggu oleh gangguan musik dan sebagainya di antara asal usulnya juga begitu nah, tapi tetap ya sunnah demikianlah masalah nah, jadi kita dapat mengetahui ini mudah saja masalah dan hukumnya sunnah hukumnya sun sunnah sirron tadi sunnah jahron tadi sun sunnah pada tempatnya masing nah, lalu ada orang bertanya ada orang-orang Nasrani mengadakan hari Natal itu biasa orang Islam tidak berikut sudah sebelumnya itu kan sudah saya terangkan banyak loh di mana-mana sudah saya terangkan orang Islam tidak bisa karena apa mantas biqaumin fa minhum ada hadis lagi man aksaro sawada qaumin fa min minhum tidak boleh kita mengikuti orang kafir tidak boleh kita mendengar orang kafir tidak boleh kita memperbanyak hitungan orang kafir kalau kita mengikutinya berarti kita ridho ridho kepada maksiat maksiat ridho kepada kufur kufur dan kita mengikuti tanda senang sedang Allah mengatakan wala tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yu'atuna man hada wa rasulahu walau kanu aba'ahum walau ka aba'ahum aw abna'ahum aw ashi aw ikhwanahum aw ashiratuhum Orang yang mukmin kepada Allah dan kiamat tidak akan mempunyai rasa senang dan kepada orang kafir sama sekali. Nah, tidak pun Sekarang mereka mengajarkan begitu, lalu mereka selamatan istilahnya. Ya, apa? Lalu mereka dengan nah, merayakan Natal lalu dengan alasan Natal tadi bantu langgar, bantu masjid, bantu makanan di kamu di nah, mana tidak boleh kita terima. Karena ini tidak boleh bukan barang biasa. Kalau biasa nggak apa-apa. Walaupun nanti ada masalahnya, dasar politiknya dan sebagainya. Tapi ini dasar hasil daripada keagamaan mereka. Tidak boleh. Sudah saya contohkan saja jelas lagi orang Islam mengadakan sembayangan. Kan sudah pernah keterangkan. Ya mengadakan sembayangan ada pisang, ada wapal, wapal, ada semangka, ada belewa macam-macam sudah kasih lele di, di sembal. Ya sembayangannya. abis itu diturunkan kita diberi cano tidak boleh kan ini dari haram ini dari haram, dari pembahasan yang haram, bukan haram hal biasa. Ini dari kekufuran kemusyrikan. Nah ini jadi harus hati-hati. Nah, inilah masalah. Jadi orang Islam harus betul-betul. Kalau dikatakan bahwa itu tidak toleransi agama, toleransi tidak begitu. Allah sudah mengatakan lakum dinukum waliyadin sudah. Apakah toleransi kita mengikuti? Itu bukan, bukan toleransi, itu korban agama. Kalau toleransi berarti kita mengikuti, ini bukan toleransi, tapi ini adalah korban. Na'udzubillah. Kalau kita sudah menjalani ketinggalan kekufuran, itu bisa jadi kekufuran. Jadi kita harus berhati-hati. Maka laki-laki dan perempuan harus betul-betul dapat mengetahui yang demikian tadi. Biar mereka sendiri kita tidak tercampur tidak ikut menganjurkan, tidak ikut memperkuat, memperteguh dan sebagainya. Bagaimana? Tidak ikut menolong, kadang menolong tidak bisa. Wa ta'awanu al-bir wa taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Atas berdosa tidak boleh bagaimana? Dalam kekufuran. Anggap ada orang kena soli, nafsoni, ya, mau membuat Natal. Kita bantu lampu, sama. Jangan begitu ada orang mabuk sudah mau minum, pinjam gelas, kita kasih, sama. Apalagi kekufuran sampai Ghazali kan menerangkan, menerangkan man aana ala maksiatin walau bisa dikalimatin karena kana syarikan lahu fiha. Ya, Ambil ayat cukup wala ta'awanu al ifni wal udwani kalau tidak ada urusan keagamaan dan keyakinan masalah biasa, kita diberi asal halal, tidak ada latar belakang apa-apa, boleh, ini enggak apa-apa. Tapi kalau ada latar belakang apa-apa, wah ini harus hati-hati. Maka Nabi betul-betul waktu ada orang kafir mau bantu dan pengen oh Nabi inna la nasta'inu bi musyrikin. Itu enggak perang, Nabi enggak mau, enggak boleh. Ada orang kafir mau ikut perang bantu Islam. Nabi tidak mau tidak kita tidak mengambil bantuan orang kafir. Inna la nasta'inu musyrikin Kalau mau masuk Islam boleh. nah, ini masalah. Sedang yang baru masuk Islam itu masih dilihat dulu apa kuat apa tidak kan masih begitu. Nah, Lalu kedua masalah bayi tabung bagaimana hukumnya bayi tabung kalau bayi tabung tadi itu dari suaminya perempuan tadi pipitnya lalu disuntikkan, diinjeksikan, dimasukkan ini nggak apa-apa boleh kalau dari orang lain sama dengan zina malah pertama kali yang menghasilkan di negeri Jerman ini, tahun 81 di Jerman itu pertama kali yang menghasilkan tapi hasil itu ya kulit takdir Tuhan yang menghasilkan betul pun seorang Dr. Nasir al husayn Al-Hasani Nasir Al-Hasani itu pemuda mas ya dia gue empat kali waktu itu di Jerman ini Nasir Al-Hasani maka surat-surat kabar Jerman mengumumkan nah, jadi Nasir Al-Hasani dari Irak dari orang Irak nah, itu itu mulai menghasilkan. Maka santri betul diinterview oleh wartawan-wartawan Jerman. Bagaimana? Sampai jatuh, saya berani menjalankan ini kalau cocok dengan syariat saya. dan ada misal Wajah soal Islam yang aktif itu tulisannya santri. Kalau tidak, tidak berani. Bagaimana? Kalau dari suami orang itu, karena aslinya manggil biasanya ada, itu diusahakan. jalan ini eh, dengan kuasa Allah SWT jadi hasil anak. Anda mengatakan kalau bukan dari suami saya tidak berani kami bertentangan dengan hukum syariat syariat ini masuk zina karena airnya orang lain dimasukkan tanpa izin Tuhan tanpa pernikahan yang sah. Jadi baik tabung baik tabung tadi kalau memang dari suaminya kepada anda. Orang tanya, lo kenapa kok pakai al itu langsung saja? Loh, enggak ini digunakan bagi orang yang memang mandul istilahnya apa? Kan ada hubungan suami istri tidak tidak punya anak. Kadang-kadang ada entah bagaimana, entah bagaimana, apa rahimnya tertutup atau bagaimana, kan ada Itu yang kedokteran dia tahu. Ini disuntikan. Jadi ya semua tadi Tuhan ini apa musat musatan. Lah ini nggak apa-apa beli. Kalau dari suaminya sendiri yang dengan pernikahan sah. Sekalian orang lain tidak perlu bisa menjadi anak zina. Nah, ini. Jadi Orang-orang Islam yang belajar betul-betul ya sangat meningkat. Ini saya betul-betul seorang pemuda masih masih muda. Ya umurnya kurang 30. Nah, Nasif, Dr. Nasif Al Hasan. Itu empat kali waktu itu disiapkan beberapa, nah, empat kali. Banyak yang daftar, ada berapa belas pemulung mendaftar untuk menghamkan karena mereka tidak punya anak, sudah kawin, sudah suami istri tidak punya anak. Nah, dia bertanya waktu itu bagaimana? Saya tidak berani menjalankan kalau tidak tetap ini syariat. Nah, ini syariat boleh. Ini apa? Ini tidak sampai tingkat zina. Tapi kalau di orang lain, saya tidak berani. Ini adalah perbuatan tidak cocok dengan syariat. Eh, itu kalau jalan nggak apa-apa dong. Kalau jalan nggak apa-apa. Karena kalau darurat, ulama ulama sudah katakan dulu keadaan darurat menambah darah Memang belum ada gantinya. Nah, ini Nah, dimasukkan dari orang lain tidak apa-apa. Masalahnya sekarang masalah masuk penjara barang najis kan gitu. Nah, itu itu tidak apa tidak apa-apa. apa-apa. Malah darah itu kekuatannya ada obat kedokteran A, B, macam-macam. A, A, B, orang laki perempuan tidak apa-apa, pokok cocok umpama sudah ada gantinya tentu ini tidak boleh karena ini kan najis ya maksudnya kalau ada gantinya tentu tapi ini saya rasa belum ada gantinya maka ulama mengatakan. dan ini cara lain yang jadi jangan ini kan menambah darah wih nanti dulu <laughs> jadi masalah lain lagi ini kan makan makan apa makan dia ini tidak boleh dulu kan sudah serangkan nama yang dia titik apa titik bukan bahasa daerah titi lain ini kan apa ini kan titi <laughs> eh, bukan ini bukan makanan jadi makan kalau dimakan nanti akan mendidih ini dosa jadi itu masalah ditanya tentang takmir seorang takmir apakah wajib mem memperbolehkan tuh, memperhatikan kesucian masjid atau langgar apa apakah hanya mengurusi keuangannya saja mohon jelaskan innama yakmuru masajidallahi man amana billahi wal akhir itu apa Yakmuru itu meramaikan masjid mengurusi dari mulai mengusahakan pembinaannya sampai kebersihan antahira baitil qaifin al akifin <laughs> wa sujud sampai urusan sama segala kalian itu namanya takmir ini ya, takmir itu mengurusi segala kalian jadi mulai membangun usaha pembangunan sampai nah sekarang kalau sudah ada bagaimana ya terus apanya saja dia urusi takmir itu takmir masjid mengurusi mulai membina mengusahakan pembinaan sampai pelaksanaannya tentang kebersihannya, keamanannya, keutuhannya, tata tertibnya, imamnya, dan sebagainya, dan sebagainya, dan sebagainya, termasuk keuangannya. Kalau ada anggota takmir tidak pernah pelanggar. Nah, itu tadi itu tadi sudah diterangkan. Jangan lagi yang takmir atau gimana. Nah, jadi soalnya harus adalah bagaimana mengurus sesuatu harus mengurusi. Kalau mengurusi tidak pernah ke langgar atau ke masjid itu bukan mengurusi. Enggak, bukan mengurusi. jadi mengurus itu nama ya'muru masajid Allah, mengurus segala-galanya. Nah, tentu saja mengurus segala-galanya ini jadi segala sesuatunya apa mestinya mulai pembangunan maka dibagi pekerjaannya ada ini bagian ini ada bagian ini bagian ini bagian ini bagian ini ada bagian pengajian ada bagian keuangan ada bagian kebersihan bagian keamanan dan masing-masing nah kebagian keuangan ya mesti keuangan bagian bukan semua tak mesti apa-apa uang toh. Nah, itu bukan itu keliru tuh ya. nah, <laughs> jadi mengurus segala macam-macam menurut hakimnya sendiri-sendiri. Nah, ini jadi kembali kepada kepentingan kita mulai usaha pembinaan sampai segala macam urusan kemas kita. Nah, itu ada. Maka masjid semua eh, semua masjid itu ada pun masjid. Jadi ada pun masjid itu ada malah ada mungkaratul masjid harus dijaga betul-betul nah, maka harus ada tertibnya kembalikan kepada hukum syariat syariat nah, bagaimana yang boleh yang tidak boleh yang diurusi yang dirumah yang diatur dan bagaimana dan bagaimana nah, wallahu alam bismillahirrahmanirrahim اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما اعطيت وقنا برحمتك شر ما قضيت اللهم عجلنا من ضرر واغرنا من ضرر اللهم عجلنا من ابتلاء واغرنا من ابتلاء اللهم ارزقنا من عقلا فرها من عدل انصاها من عمل اشكاها من اخلاق طيبها ومن عزق زلها من عافل اقبلها من الدنيا خيرها من اخذ نعمها اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار اللهم اتنا الشر والفتن والمحن والبليات ما ظهر منها وما بطن اللهم اتنا شر الظالمين والحاسدين والمبدلين والمبدلين الشاكرين لما شئت وانت بشأنك مش قدير اللهم انفعنا بما علمتنا نسأل به ينفعنا اللهم انفعنا بما علمتنا نسأل به ينفعنا اللهم انفعنا بما علمتنا نسأل به ينفعنا اللهم بأسنا فيما اعطيتنا فيما رزقتنا اللهم ارزقنا والحاضرين واهلنا واولادنا وذرياتنا ومسلمين اجمعين ايمانا كاملا ويقينا صادقا وعملا نافعا وعملا صالحا ومالا كثيرا وفيرا ورزقا حلالا طيبا وعمرا طويلا مباركا في طاعتك يا الله مع الصحة والسلامة والعافية والمتانة نصيب بها وقبل الكافرين اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتخلق مرحوما وعملنا عمل مقبولا وسعينا سعيا مشهورا وجهادنا جهادا منصورا وذنبنا ذنبا مغفورا اللهم ربنا تقبل منا انك انت العليم وتب علينا انك التواب الرحيم واغفر لنا